yang pertama kali terpikir dan yang terbayang oleh kita saat mendengar atau membaca tentang ibadah yang disebut bersedekah atau berinfak barangkali adalah harta dan materi. Pada saat ayat yang memerintahkan kita untuk bersedekah dan berinfak fisabilillah di jalan Allah, tidak jarang yang membaca ayat tersebut merasa tidak ditujukan pada dirinya. Tetapi ayat tersebut ditujukan untuk mereka yang kaya raya. Seperti seperti itu pula saat kita membaca atau mendengar hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan untuk bersedekah maupun berinfak. Kita merasa bukan kita yang dimaksud. Kita merasa bukan bidangnya berinfak dan bersedekah karena melihat ketiadaan harta, merasa fakir dan miskin. Akan tetapi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apakah memang benar pintu bersedekah itu tertutup sehingga hanya terbuka untuk mereka yang berharta maupun yang kaya raya? Apakah memang benar pintu bersedekah maupun berinfak itu tidak berlaku bagi yang fakir dan miskin?